صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الشيخ أبو عمر الحجوري حفظه الله تعالى وقال تعالى إن الله eh apa Qulillahu yuhyikum summa yumitukum summa yajma'ukum ila yaumil qiyamati la raiba fi. walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Katakanlah Allah meng menghidupkan kalian, summa, eh, kemudian mematikan kalian, kemudian mengumpulkan kalian ke hari kiamat yang tidak diragukan. Tidak ada keraguan di situ, dia itu pasti datang. Wa anna sa'ata atiyah. Bahwasanya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan dia. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak tahu. Tidak tahu kemudian apa? Mengingkari. Harusnya tidak tahu belajar, bukan tidak tahu kemudian mengingkari. Baik. Dari ayat ini kita mendapatkan beberapa sifat Allah Ta'ala. Yang pertama sifat apa itu di dalam ayat tersebut? Dari amalan Allah. Yuhyi, berarti sifat apa? Ihya. Dari dari masdarnya. Yang kedua apa? Yumit, yaitu sifat apa? Imatah. Menghidupkan, mematikan. Ya jema, sifat itu al-jama. Mengumpulkan para hamba. Jami'un nas liyaumil la Allah itu yang mengumpulkan manusia untuk hari yang tiada keraguan di situ. Kemudian yang berikutnya wal makat <clears throat> sifat kemurkaan makat kemurkaan. Allah Ta'ala innal kafaru yunadaun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu disuruh. Mereka akan diteriakin nanti pada hari kiamat. Lamaqtullahi akbaru mim maqtikum Sesungguhnya kemurkaan Allah itu lebih besar daripada kemurkaan kalian kepada diri kalian sendiri. Nanti pada hari kiamat mereka akan marah-marah pada diri mereka sendiri Kenapa tidak mau taat kepada Allah? Kenapa justru taat kepada pemimpin-pemimpin yang menyesatkan? Kenapa justru taat pada setan? Nanti mereka akan marah pada diri sendiri. Maka dikatakan Allah lebih murka daripada kalian. Iya, karena kita semua adalah hamba Dia dan telah diberi sekian banyak kenikmatan. Ternyata malah tidak pandai bersyukur, bahkan banyak berkufur, banyak kufur. Dari sini kita mendapatkan sifat apa? Al-Mahd kemurkaan. Pembahasan, pembahasan tentang al-makat insya Allah e, tentang kemurkaan juga kita lewati. Wa qala Allah Ta'ala wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan mereka membuat makar, membuat tipu daya dan Allah juga membuat tipu daya, yaitu apa? Membalas tipu daya mereka. Dan Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Menunjukkan sifat apa? Sifat apa di dalam ayat ini? Sifat al-makar. Al-makar. Wa qala Allah Ta'ala la yukallimuhumullahu la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Allah tidak akan mengajak mereka berbicara dan Allah tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat. Siapa mereka itu? Yaitu orang-orang yang menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah sudah hafal ayat-ayat, sudah diajarkan kepada mereka ayat-ayat, tetapi demi mendapatkan dunia mereka rela meninggalkan ayat-ayat tadi. Nauzubillah. Maka di antara hukumannya adalah nanti di hari kiamat Allah tidak akan mengajak mereka berbicara. Maksudnya bagaimana? At-taklim bir rahmah. At-taklim bi ar-rahmah. Yaitu yang di, tidak yang ditiadakan di sini adalah bicara yang mengandung rahmat, bicara yang mengandung belas kasihan. Adapun kalau bicara yang mengandung hardikan dan dan teriakan dan kemurkaan ada. Karena masing-masing dari kita semua baik muslim ataupun kafir jelas akan diajak bicara oleh Allah. Sebagaimana datang di dalam hadis Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan apa? Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali pasti akan diajak bicara oleh Rabbnya, yaitu apa hisab dalam masalah hisab. Adapun untuk ayat ini maksudnya adalah pembicaraan yang mengandung kasih sayang, belas kasihan, hiburan dan sebagainya. Wala yang zuru ilaihim dan Allah tidak akan melihat mereka. Maksudnya melihat yang bagaimana? Yaitu nazarul rahmah, penglihatan yang mengandung rahmah, mengandung kasih sayang dan sebagainya. Bukan berarti Allah tidak bisa lihat mereka atau sama sekali Allah tidak melihat mereka. Allah lihat tentunya. Melihat maksudnya adalah mengawasi dan sebagainya. Semuanya tidak ada yang luput dari pengawasan dan pandangan Allah. Hanya saja yang ditiadakan di sini adalah pandangan yang mengandung kasih sayang. Ini akan diberikan kepada orang-orang yang beriman. Tapi apa? Ditiadakan dari orang-orang yang kafir. Berarti dari hadis eh, dari ayat ini sifat apa yang bisa kita dapatkan? sifat at-taklim yukallimuhum sifat taklim kalam yaitu pada asalnya Allah itu punya sifat kalam bisa berbicara dan mengajak bicara hanya saja ada makhluk-makhluk tertentu yang Allah tidak mau mengajak bicara mereka dengan pembicaraan yang mengandung kebaikan mengandung e, apalagi tadi namanya itu belas kasihan demikian pula masalah pandangan menunjukkan Allah Ta'ala punya sifat nazar melihat tetapi sebagian makhluk yang durhaka tidak dilihat dengan pandangan rahmat. wa khalaqallahu Adam dan Allah menciptakan Nabi Adam. Summa masaha zahrahu biyamini. Kemudian Allah mengusap punggung eh, apa namanya belakang belakang Adam dengan apa? Dengan tangan kanannya. Di sini ada sifat apa? Sifatul khalaq, mencipta. Kemudian sifatul masah, mengusap. Kemudian sifat al-yamin. Allah Ta'ala punya tangan kanan. Kedua tangan Allah kanan. Tetapi tetap salah satunya disifati dengan sifat yang lebih sempurna daripada yang lain. Semuanya tentunya sempurna. Tapi memang kata sebagaimana kata Syekhul Islam rahimahullah, sifat Allah itu kata fadol. Sifat Allah itu memang bertingkat-tingkat. Semuanya bagus, tapi ada yang lebih bagus dan sebagainya. Seperti apa? Al-Quran. Al-Quran adalah sifat Allah, kalamullah. Apakah Al-Quran itu bertingkat-tingkat? Iya, ada yang paling bagus yaitu apa? Ayat kursi. Ada yang surat paling bagus yaitu apa? Al-Fatihah. Ada ayat yang e, eh, apalagi istilahnya? Ada ayat yang nilainya seperti ke Al-Quran yaitu apa? Iya, kul ahad. Menunjukkan padahal semuanya bagus, tetapi bertingkat-tingkat. Sifat Allah itu bertingkat-tingkat. Demikian pula tangan Allah dua-duanya itu kanan dan dua-duanya itu sempurna, tetapi yang satu lebih diutamakan daripada yang lain. Dan dia pasti indah walaupun kita tidak sanggup membayangkan sekarang. Qala ta'ala wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengambil dari Bani Adam, sekarang bukan Nabi Adamnya, tetapi apa? Anak-anaknya min zuhurihim dzurriyyatahum mengambil anak-anak mereka, keturunan mereka dari belakang-belakang mereka. Ini ketika kejadian apa? Kejadian di alam ruh. Ketika mereka masih di apa itu? Masih di punggung, apa? Salah. Masih di e, di belakang Nabi Adam atau dari keturunan-keturunannya. Mereka masih di alam ruh wa ashadahum ala anfusihim dan Allah mengambil persaksian kepada mereka terhadap diri mereka sendiri. Ini sebelum mereka lahir. Apa persaksian itu? Alastu bi rabbikum. Bukankah aku Rabb kalian? Qalu bala syahidna. Mereka mengatakan iya, engkau adalah Rabb kami dan kami bersaksi. Apa konsekuensi kalau Allah adalah Rabb kita? Ya ibadahnya kepada dia, jangan kepada yang lain. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala mengambil persaksian ini? Antakulu, antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. An maksudnya adalah Allah. Agar kalian tidak mengucapkan pada hari kiamat sesungguhnya kami lalai dari perjanjian ini dan persaksian ini. Hey. Eh. Tapi jelas kita tidak tahu dan kita jelas lalai untuk kejadian di alam alam barzah ah, apa alam roh itu tetapi apa datang para rasul mengingatkan bahwasanya dulu memang sudah ada perjanjian baik dari ayat ini apa sifat-sifat Allah yang kita ambil yang pertama adalah sifatul akhd mengambil akhadha rabbuka ada lagi tidak wa ashhadahum sifat al ishad mengambil persaksian ada lagi tidak? Dohirnya sudah tidak ada ya, kecuali kecuali sifatul kalam. Dohirnya jelas ada sifatul kalam di sini. alat tu birabikum Allah Taala bicara. Wa fi musnadi Ahmad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma arsyidil a'immah wa ghfirlil muadzinin. Ya Allah bimbinglah para imam dan ampunilah orang-orang yang azan. Ini keutamaan para imam dan keutamaan orang-orang yang azan. Adapun keutamaan makmum apa? Bahwasanya seluruh kesalahan kesalahan yang terkait dengan sholat itu ditanggung oleh imamnya. Kalau imamnya sempurna, maka makmumnya pun dihukumi sholatnya sempurna. Memang enak, lebih enak jadi makmum. Dari sisi ini, imamnya bertanggung jawab, nanti akan ditanya. Tapi tentunya pahalanya lebih besar, sesuai dengan kadar tanggung jawab. Adapun muazin memang dia diampuni dosanya sejauh suara dia sampai di mana dan para saksinya banyak sejauh sampai di mana suara dia. Nanti bebatuan, kemudian pokok-pokok akan jadi saksi. Manusia dan jin juga jadi saksi. Setan-setan juga nanti akan dituntut untuk jadi saksi bahwasanya si fulan telah azan. Nah, setan memang dia apa? Hasad. Dia nggak mau dukung manusia, maka di samping dia sendiri kesakitan kalau dengar azan, dia sendiri menutup telinganya, nggak mau dengar azan, nggak mau jadi saksi kita. Memang dia hasad. Makanya dia lari jauh sambil apa? Walahum durat, sambil terkentut-kentut. Itu juga yang buat yang juga dalam sholat. Ya itu dosa dia. Tergantung. Makanya kalau sholatnya sempurna, maka dihitung sempurna. Kalau cacat, ya cacat bid'ah bisa membuat rusak, bisa membuat batal dan bisa membuat mengurangi kesempurnaan tergantung jenis bid'ahnya itu. Baik. Wahwa sahih hadis ini. Wa fi sahih eh, sebentar. Berarti dari hadis ini kita mendapatkan sifat Allah apa itu ya? Siapa yang menemukan sifat Allah di dalam hadis ini? Iya. Yang pertama sifat arus memberikan bimbingan. Yang kedua sifat maghfirah memberikan ampunan. Wa fi sahihil Bukhari bi raqam arba'ati 4830 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khalaqallahu khalq Allah menciptakan para makhluk. Ini satu atau banyak? Semua. Alnya al istighraqiyah, semua makhluk. Falamma faragha minhu manakala Allah itu selesai dari menciptakan makhluk ini dari jenisnya maksudnya wa illa apa penciptaan terjadi sampai nanti sampai tidak ada batasnya tapi dari jenisnya ketika seluruh jenis telah diciptakan semua jenis manusia juga sudah diciptakan bukan berarti semua sudah diciptakan semua manusia bukan tapi jenisnya sudah ada Qamatir rahim ini kejadian semuanya di masa yang telah lalu. Maka Ar-Rahim itu bangkit. Fa'akhadat bihiq bihaqwir rahman. Mengambil pinggang. Ini bahasa untuk bahasa kita kan. Itu artinya pinggang. Pinggang dari Ar-Rahman. Ini menunjukkan Allah Ta'ala punya apa? Pinggang. Punya tangan, punya kaki, punya betis. Punya apa? Punya mata, punya wajah yang paling indah, maha indah. Dan juga punya pinggang. Tetapi tidak sanggup kita membayangkannya kalau para makhluk aja sebagian pinggangnya indah, Allah lebih indah lagi. Kita percaya itu. Nah, si rohim ini, kasih sayang ini, bangkit dan berpegang dengan dengan pinggang Allah Ta'ala. Dalam riwayat yang lain apa? Bergantung. Faqala Maka Allah bertanya pada dia, ada apa? Masya Allah ini kejadian yang kita beriman semacam ini. Qala maka ar rohim kasih sayang berkata, Hada maqamul a'idhi fika minal qati'ah. Ini adalah posisi orang yang berin, eh, berlindung kepadamu dari pemutusan silaturahim. Memang silaturahim itu memang nilainya amat tinggi di sisi syariat. Sampai bahkan itu disebut-sebut terus di awal-awal setangnya Islam, bukan hanya di periode Madinah. Qal ala tarbayna. Apakah engkau tidak ridho wahai rohim? An asila man wasolak? aku akan menyambung orang yang menyambung dirimu wa aqata aman qata'at dan aku akan memutus hubungan dengan orang yang memutus hubungan denganmu qalat bala ya rabbi dia mengatakan iya wahai rabbku qal fadzak nah itu adalah untukmu Rohim di sini dohirnya adalah makhluk kasih sayang karena Allah Taala ketika menciptakan eh, selesai menciptakan makhluk dia menciptakan 100 rahmah maka dohirnya rohim di sini adalah apa makhluk tapi yang jadi sifat yang mana? Hiku, e, haku, yaitu pinggang tersebut. Juga ada sifat-sifat yang lain yang disebutkan di sini. Apalagi itu? Sifatul khalaq, mencipta. Kemudian sifat apa lagi? Qalalahu, sifatul qaul, bicara. Kemudian sifat apa lagi? Sifat al-wisal, menyambung. Allah Ta'ala menyambung. Menyambung yang berhak disambung, yaitu orang-orang yang menyambung silaturahim. Kemudian akta, sifatul qata. Allah Ta'ala akan memutus hubungan dengan orang yang memutus silaturahim. Ini beberapa sifat yang disebutkan. Wa fi musnadi Ahmad an ibni Abbas radhiyallahu anhuma yuhaddisu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna rahima syujnatun akhizatun fi hujzatir rahman sesungguhnya ar-rahib nah sekarang PR bukan PR tapi PR sekarang sekarang pekerjaan rumah tapi ini sekarang rumah simbah jadi sekarang apa makna sujina siapa yang yang bisa membuka dengan cepat makna sujina sujina iya cari dari apa shin jim dengan nun ini dibuka dibuka berlatih oh. cari cari huruf shin nggak apa nggak apa Ayah, eh, apa pakai yang itu juga nggak apa-apa ini biar anak-anak berlatih juga terbiasa membuka Shin, shin, shin, shin. Shin, jim dengan nun. Demikian. Shin, shin. Shin, iya shin. Ada tidak tiga? Karena anak lupa sendiri. Anak sendiri lupa ini syujinah. Tapi alhamdulillah kita punya kamu. Apa? Tulisan. Selain itu, keraguan, duka cita, kekhawatiran, kecemburuan. Baik, sekarang bagaimana yang di kamus yang biru? Kita ataupun kamus yang lain. Apakah dia menafsirkan sama? Iya. Kadang satu kata memang maknanya banyak. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di kitab beliau Muqaddimatu Usuli Tafsir bahwasanya terkadang satu kata itu maknanya banyak dan makna-makna yang disebutkan itu adalah pendekatan bukan berarti maknanya sama persis tetapi pendekatan dia lè mọ Ada sih. Sih. Ain rim betul sin. Rim. Rim. Kulit kufa lah. Ya, perlu latihan untuk membuka namun biar terbiasa. Masih ini. Apa dia syujnah ya? Iya. Gitu. Sajanun ke? di sini. Maksudnya apa di sini? Sajanun ni menyedihkan. Berarti ah, maknanya dekat. Hmm. Ya. Sajanun. Berarti sujinah kesedihan. Berarti di sini Rasulullah mengatakan kurang lebih maknanya bahwasanya sesungguhnya ar-rahim yaitu kasih sayang atau kekerabatan itu adalah suatu kesedihan. Akhidatun fi hujjatir rahman. Mengambil atau berpegang dengan dengan tali pinggang jari Ar-Rahman. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Hujjat. Hujjat adalah apa? Tali tali pinggang. Jadi dan dua makna ini benar, dua hadis ini benar yaitu apa? Heko itu adalah pinggang sementara hujazah itu adalah tali pinggangnya. Dan terserah Allah untuk apa mensifati dirinya dengan apapun yang dia inginkan. Dia punya apa? Punya kain, juga punya rida, punya selendang. Maka apa salahnya kalau dia memiliki hujazah? Tetapi semuanya adalah dengan apa? Dengan dengan keagungannya, sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya yasilu man wasalaha. Allah akan menyambung orang yang menyambung hubungan dengan rohimnya. Wa yaqta'u man qata'aha dan Allah akan memutus hubungan dengan yang memutuskannya. Wa hadza haditsun hasan. Baik. Ilahuna wallahu taala a'lam. Nah, sekarang Ajurumi ya.